Sinar Effendi Murni bekerja sama dengan Denhas Adiaswara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Ha ha ha ha! Cepat kemari Wulan. Ya. Rombang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. ke dalam bahaya. Ya, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu Kamila, aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Oh, Mak Rompang. Diselingi pula tawa ria penuh canda, serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Wah, Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin meminta kembang goyangan ini supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau mak rompang mau. <gasps> Aku ingin jadi pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Gandini. Ikutilah episode ke-8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 Pada kisah yang lalu diceritakan, Batara akhirnya tertolong oleh ramuan yang dibawa Akipatok, sehingga dari dan Nisepi merasa lega. Dan ketika Nisepi tahu dari mana asal obat itu diambil oleh Akipatok, maka Nisepi menjadi terkejut karena obat penawar racun itu diberikan oleh gadis yang bernama Andita. Sementara itu di dusun Kumbak, Tampak seorang pemuda bernama Kamut sedang kesakitan karena dia terkena tusuk kembang goyang yang didapatnya dari seorang gadis cantik. Darah dari lukanya keluar terus. Darah itu bukan berwarna merah, tapi berwarna ungu. Siapa? Suara perempuan. Persis seperti suara gadis yang aku temui tadi malam. Kang? Ya, ya. Kang? Ah, uh, iya. Uh, memang. Dia yang datang. <laughs> Boleh aku masuk? Boleh. Tidak ada siapa-siapa di rumah ini. Orang tua Kang kemana? Uh, sedang pergi ke rumah family. Ah. Uh. Boleh saya duduk? Oh, boleh, silakan. Terima kasih. Uh, oh ya, kamu tahu rumah aku ini dari siapa? <laughs> dari Aping. Aping? Kapan kamu ketemu Aping? Tadi. Malam ini? Iya. Ah, <sighs> sialan si Aping. Sudah duluan dia menemui gadis ini. Kang? Iya? Kembang goyang yang aku berikan kemarin malam mana? Ada? Ah, tunggu. Aku ambilkan. rasanya aku letakkan di sini. Ada, Kang? Uh, tunggu, tunggu sebentar. Hilang ya? tidak, jangan khawatir. Kok lama betul? Kok tidak ada ya? Padahal aku letakkan di atas ini. Hilang ya, Kang? Uh, tidak, uh, tapi mungkin aku lupa meletakkannya di mana. Lupa? Kalau begitu, Kang kamu tidak suka sama aku ya? Wah, yang bilang begitu siapa? Aping. Aping bilang begitu? Iya, dia bilang begitu tadi padaku. Wah, kurang ajar si Aping. Kang kamu jangan marah dulu. Buktikan dulu kalau Aping itu kurang ajar pada Kang ah, kamu. Uh, sudahlah, nanti si Aping aku urus. Eh, eh, eh Kang Kabut mau apa ini? Uh, uh, tidak, aku tidak mau apa-apa. Ingat, Kang, aku adalah gadis baik-baik. Aku tidak mau diperlakukan dengan sembarangan seperti tadi. Ah. Uh, iya, maafkan. Aku tadi tidak sengaja. Ternyata Aping lebih sopan daripada Kang Kamut. Sopan? Iya. Dia perlakukan aku sebagaimana layaknya seorang tamu. Sehingga aku betah di rumahnya. Kamu lama di rumahnya? Sejak tadi sore. Hmm, hebat si Aping. Memotong aku di tengah jalan. Kenapa? Kang Kamut marah ya? Uh, iya. Aping itu kawan yang tidak baik. Dia... Dia baik kok. Dia banyak cerita padaku. Cerita tentang apa? Cerita tentang Kang Kamut. Hmm. Sialan si Alvin. Dia menceritakan tentang diriku. Ah, uh, oh ya. Apa saja yang dia ceritakan? Ya, macam-macam. Terutama tentang luka di tangan Kangmut itu. Oh, luka ini. Ah, iya. Ini luka yang tidak ada artinya. Luka kenapa itu, Kang? Ini luka karena kembang goyang yang kau berikan itu. Lalu? Kembang goyang itu akan buang kan? Oh, tidak, tidak. Kembang goyang itu ada di atas sini. Nanti aku carikan lagi. Kata Aping, kembang goyang itu akan buang karena telah mencelakakan Akang. Ah, sialan si Aping. Benar-benar dia keterlaluan. Nah, ini dia kembang goyangnya. Hah? Dari mana itu? Dipungut Aping ketika Akang membuang kembang goyang ini. Rasanya aku tidak pernah membuang kembang goyang itu? Ya, tidak apa-apa, Kang. Berarti Akang sudah membohongi aku. Oh, sungguh, aku tidak bohong. Kembang goyang itu tidak pernah aku buang. Uh, sudahlah, Kang. Apa artinya sebuah kembang goyang bagi uh, Akang? Bagiku kembang goyang itu sangat berarti. Apalagi dari gadis cantikmu ini. Uh, oh ya, siapa namamu? Uh, aku belum pernah tahu. Namaku Rusmi Rusmi. Rasanya aku pernah mendengar namamu itu. Rusmi. Betul, akan pernah dengar namaku? Ah, uh, iya. Kalau tidak salah, kau adalah kekasih Punto kan? Iya kan? Iya. Sayang, Kang Punto telah meninggal. Dia mati dibunuh orang atau bunuh diri? Mati dibunuh orang. Uh, siapa yang membunuhnya? Aku belum pernah tahu. Aku. <laughs> kau jangan main-main. Betul. Aku yang membunuhnya. Muka gadis sini bertambah buruk. Aku ngeri melihatnya. Aku juga yang membunuh jatuh. Aku bunuh mereka dengan kembang goyang ini. Wajah gadis ini bertambah mengerikan. Ya, pasti. Dialah siluman hutan kumbang. Dialah yang bernama Rusli itu. <laughs> Kau tidak bisa kemana-mana. Karena semua pintu di sini telah tertutup dan terkunci. Akan aku serang dia sebelum dia menyerangku. Mati kau kamu. Mati kau laki-laki mata keranjang. Aku memang akan menghabiskan pemuda di gumpak ini dengan kembang goyang. Dengar, iya, eh, dengar,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 dulu si jatuh lalu punto sekarang si kamu itu karena mereka tergila-gila pada gadis cantik yang bernama Rusmi ah kau tahu dari mana api eh aku pernah bertemu dengan Rusmi tadi malam apa kau tidak tahu kalau Rusmi itu siluman penghuni hutan Gumbak? Rusmi itu banyak. Ada siluman hutan Gumbak, ada juga gadis yang tinggal di tanah retak. Nah, yang kujumpai tadi malam itu Rusmi yang tinggal di tanah retak. Lihat, mayat kamu itu mengerikan. Lukanya masih mengeluarkan darah berlama Luka itu sudah lama. Kemarin juga berdarah. Rusmi di sini, bukan kamu. <laughs> Kau sudah mampus, kamu. Selamat tinggal buatmu. Kau ternyata serakah. Orang serakah cepat mati. <laughs> Siapa yang kau tunggu? Rusmi ya? Uh, ah, adalah gadis cantik yang menemuiku malam ini. Pulanglah kamu sebelum kamu mati di tangan siluman jahat itu. Uh, siapa kau, ha? Bagaimana kalau kau saja yang aku tunggu? Rupanya huh? kamu sudah pengaruh oleh kecantikan Rusmi, ya? Kamu rupanya belum tahu kalau Rusmi itu adalah membawa maut. Bahkan kembang goyangnya itu mengandung racun. Ah, sudahlah. Kalau begitu dengan kamu saja aku malam ini. <laughs> Bagaimana? Siapa namamu? Huh? Hey. Kalau Siapa kau namamu? perlu namaku, akan aku beritahu. Tapi aku anjurkan tidak ada gunanya kau menunggu Rusmi malam ini di sini. Eh, namamu itu siapa, ha? Namaku Andita. Oh, namamu secantik dirimu. Bahkan kau lebih cantik dari Rusmi. Sayang kau keras kepala. Nah, nikmatilah malam ini olehmu. Eh, eh, eh, eh tunggu dulu. Eh, tunggu dulu. Hmm. Kang Aping? Kang Aping? Oh, ah, wah. <laughs> Janjimu tepat sekali, Rizmi. Kang Aping bicara dengan siapa tadi? Uh, uh, anu, kau melihat gadis tadi rupanya. Kang Aping bicara dengan siapa tadi? Wah, <laughs> cemburu ya? Jawablah pertanyaan saya. Uh, dengan gadis yang bernama Andita. Kenapa? Tidak boleh. Hmm, lagi-lagi dia. Apa maunya perempuan itu? Hei, Kau kenal dengan dia? Dia kan musuh saya. Wah, aku tidak tahu itu. Tapi ya sudahlah, jangan dipikirkan dia. Suatu saat saya harus berhadapan dengan dia. Sudahlah, jangan hiraukan dia. Dia itu tidak bermaksud merebutku dari tanganmu. Aku tahu. Kemana kita? Ah, ya Eh, kau masih penasaran dengan dia tadi? Iya. Hah? Tidak, tidak. Sudah hilang kesalku. Nah, <laughs> Sekarang kita kemana? Rumahku saja. Di sini tidak aman. Mau kan? Wah, mau. Kenapa tidak? jahitan ibu Tuh, di belakang Bapak. Aduh, aduh, aduh. aduh. Eh, eh, eh kenapa, Pak? Kenapa? Tanganku, Bu. Aduh, punggungku juga lindu. Waduh, Bapak ini encok rupanya. Sebentar, Pak. Aduh, orang lagi sakit kok malah ditinggal, Bu. Nah, Pak, minumlah ini.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 Ibu memang hebat. Yang hebat bukan ibu, Pak, tapi Duta Rema. Duta Rema produksi PT Sinar Effendi Murni. Ayo masuk. Kenapa berdiri saja? Wah. Ini rumahmu? Iya. Kenapa? Waduh, waduh. Orang tuamu pasti orang kaya. Rumahmu, wah, begitu besar sekali. <laughs> orang tuaku sudah meninggal. Oh, jadi kau tinggal dengan siapa? Sendirian. Sendiri? Tinggal di rumah besar ini sendiri? Itu sebabnya aku mencari kawan untuk menemaniku di sini. Aku juga mau menemani dia. Bahkan aku mau jadi suaminya. Kang Api sudah punya kawan? Uh, maksudmu? Ya, kawan untuk pendamping hidup. Oh, uh, belum. Belum. Belum? Iya, belum. Kang Api mengerti kan maksud maksudku? Uh, <laughs> uh, apa ya? Uh, uh, uh, maksudku, apakah Kang Aping sudah punya istri? Oh, belum, belum. Belum ya? Iya, belum. Bahkan punya pacar pun belum. Belum juga. Sayang. Sayang? Kenapa sayang? Ya, segagah ini kok belum punya pacar? <laughs> Siapa yang mau dengan aku, Rusmi? Kalau ada jodoh, Pasti Kang Aping mau kan? <laughs> ah, resmi, jodoh jauh dari aku. Kalau ada jodoh, dari dulu juga aku sudah berumah tangga. Kalau ada yang mau sama Kang Aping, bagaimana? Ya, siapa yang mau sama aku? Ya, mau kan? Kalau ada orang yang senang sama Kang Aping, <laughs> Eh, kalau orang itu secantik kamu, ya aku mau. Betul. Betul, berani sumpah. Baiklah. Uh, Kang Aping, hmm? Kang Aping sudah tahu kan kalau aku tinggal di sini sendirian? Iya, tadi kamu kan yang bilang. Apakah Kang Aping tidak keberatan kalau aku minta kau menemaniku di sini? Oh, kenapa keberatan? Hah? Tinggal di sini selama-lamanya. Aku juga mau. Betul? Betul. Ah, baiklah. Kalau begitu, kamar Kang Aping di sana. Kamar, kamarku di sini. Siapa yang datang? Ah, tidak ada orang yang datang. Kang Apin tidur saja dulu. Aku kan memeriksa sekeliling rumah ini. Ah, biar sama-sama kita memeriksa. Tidak usah, tidak usah. Ah, tidak apa-apa. Tidak usah, Kang. Kang Abin tidak tahu seluk-beluk rumah ini.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 lemak rompang sudah hilang di kegelapan malam. Perlahan-lahan api masuk ke dalam kamarnya. Dia tidur di atas kasur yang tebal dan empuk. Dia tidur di dalam selimut yang hangat. Dia tidur di dalam kamar yang besar dan indah. Nah, pendengar yang berbahagia,